الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سبق النطق وشيخ ربي حفظه الله يبدك في آخر المباحث هذه عقيدة أهل السنة في الإيمان ini adalah aqidah al-sunnah dalam masalah iman ويرميهم الحدادية بأنهم مرجئة tetapi mereka dituduh oleh Haddadiyah bahwa mereka murjiah. Dari ahli sunnah yang berpendapat dengan pendapat yang sedang kita bahas ini dituduh oleh Haddadiyah sebagai murjiah. Haddadiyah adalah pengikut Al-Haddad di zaman kita sekarang ini yaitu yang muncul belakangan orang-orang yang memusuhi para ulama ahlu sunnah dan menjuluki mereka murjiah. Ahlu sunnah dengan keyakinan yang paling adil, yang paling tengah dan paling cocok dengan kita buat sunnah dengan dalil-dalil yang syar'i bahwa iman bisa bertambah bisa berkurang kan bisa hilang sama sekali. Dan bahwasanya iman qaulun wa amal wa i'tiqad ternyata dianggap perkara ini sebagai perkara irja kata mereka. hampir di setiap negeri kalau al-sunnah menyatakan sabar, sabar mereka masih muslim, sabar mereka masih mukmin atau sabar mereka masih punya iman, kita dituduh sebagai murjiah. Kalian memang murjiah. Bahkan kadang menuduhnya dengan tuduhan yang aneh. Murjiah terhadap penguasa. Khawarij terhadap terhadap para dai. Apalagi padahal khawarij dengan murjiah bertolak belakang. Ini tuduh dua-duanya sekaligus. Pertanyaannya, apakah mereka harus mengkafir-kafirkan ahlul bid'ah? Tidak. Walaupun mereka ketika berbicara keras, mereka ahli bid'ah, menyimpang dari sunnah, tapi ketika sholat di belakang mereka sah. Menunjukkan kalau ahli sunnah tidak mengkafirkan mereka. Kita berhenti di jalan, salat di sembarang masjid, sah. Padahal imamnya entah sufi, barangkali mu'tazilah, sah. Selama mereka masih punya ciri-ciri keislaman. Khamilan azakumullah lakum muslim yang saya hormati. Perkara insya insyaallah akan kita bahas pada kajian mendatang dengan taala dan selebihnya kalau ada pertanyaan silahkan. Oh. Bagaimana nasib orang yang meninggalkan salat dan zakat dengan keyakinan masih ada keimanan? Ini barakallahu fikum yang dibahas oleh para ulama. Bahwasanya yang meninggalkan salat dan dengan sengaja menentangnya, menentang kewajibannya, walaupun Allah menyuruh saya salat saya nggak mau. Maka dia kafir. Keluar dari Islam. Demikian pula zakat seperti itu. Tetapi kalau ada seseorang yang menyatakan saya akan sholat nanti nanti nanti sampai kelewat iya memang wajib putar-putar saya masih sibuk kelewat lagi maka beberapa ulama masih menyatakan dia muslim artinya masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Taala atau harapan untuk selamat daripada api neraka. Wallahu taala a'lam. Tetapi perlu catatan penting di sini bahwa kita menjawab sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan si penanya. Kalau orang yang bertanya itu membicarakan tentang orang tuanya yang malas-malasan salat sampai matinya, padahal dalam keadaan mengakui dia muslim bahwa itu salat wajib, tahu, mengakui bahkan sholat kadang-kadang, sering tidak sholat, maka kamu jawab dengan rincian tadi bahwa para ulama merinci. Ya, meninggalkan sholat ada yang begini, ada yang begitu. Tetapi kalau ada orang yang menyatakan saya mau mau meninggalkan sholat, gimana hukumnya, Pak Ustaz? Jangan dijawab rinci. Jangan jawab kalau begini, kalau begini. Saya yakin, saya yakin wajib, tapi saya nggak mau sholat gimana? Orang yang seperti ini jangan dijawab dengan rincian. Jawab dengan yang paling kerasnya. Menurut para ulama, siapa meninggalkan sholat kafir, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak disolatkan, bahkan tidak dikuburkan, dibiarkan dibuang di padang pasir. Itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Harus begitu. Kenapa? Karena tidak tahu si penanya ini mau apa. Maka dia butuh ancaman. Maka berikan ancaman-ancaman yang mengerikan agar dia takut. Sebagaimana diriwayatkan dari salaf ada seorang yang tanya apa hukumnya membunuh. Dijawab oleh syekhnya membunuh itu bukan syirik. Masih mungkin diampuni. Datang lagi orang lain tanya apa hukumnya membunuh. Membunuh itu kata Allah, apalagi membunuh orang mukmin disebutkan mawar neraka dalam neraka kekal selama selama lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya. Man qatal mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Waqadiballahu alaihi wal'anahu. Setelah pergi muridnya tanya, "Ya Syekh, engkau naik dijawab dengan pertanyaan yang sama kok jawabannya berbeda?" Kepada yang tadi jawabannya beda, kepada yang ini jawabannya beda. <clears throat> Kata beliau, "Iya." Karena yang pertama tadi bertanya tentang orang tuanya yang pernah membunuh, sekarang dia meninggal, apakah boleh disalatkan? Maka dijawab bahwasanya membunuh itu bukan syirik. Masih ada harapan diampuni. Ya Salatkan. Tetapi yang kedua, dia ingin membunuh. Apa hukumnya membunuh? Aku cegah sama si pula. <laughs> Maka diancam. Hati-hati. Jangan membunuh. Membunuh itu kata Allah. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allah wa la'anahu. Sehingga dia urung jadi berbuat. Barakallahu fikum harus bijak. Harus tahu orang ini bertanya latar belakangnya apa. Tetapi kalau tahu, boleh ilmu mengkaji di pondok pesantren, menulis, mencatat, ya tidak apa-apa. Sebutkan dengan rincian. Bahwa sebagian ulama menyatakan begini, sepanjang ulama begitu. Yang roji adalah seperti ini. Yang roji adalah dibedakan meninggalkan tasahul dengan meninggalkan juhu dan berbeda hukumnya. Ya, tidak sama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya bekerja di sebuah salah satu perusahaan milik negara. Belakang saya merasa gelisah sebab dalam mengembangkan perusahaannya tidak lepas pembicaraan dana bank. Bagaimana sikap saya dan bagaimana pula dengan perolehan hasil saya yang bercampur dengan riba. Barakallahu fikum perusahaan hampir tidak lepas dari perkara-perkara tersebut sehingga kita melihat apa inti yang kamu kerjakan dan apa inti perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya adalah pinjam meminjam, perusahaannya adalah bank, ya, maka jangan. Tapi kalau perbuat perusahaannya perusahaan perkara-perkara yang sifatnya yang mubah, ya, tidak mengapa. Adapun kemaksiatan yang dilakukan oleh pimpinan, ingatkan. Itu kewajibanmu. Ingatkan dia. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena biasanya para ulama menyebutkan hukum itu dari inti permasalahannya. Inti apa yang dilakukannya dalam bidang apa. Bolehkah setiap berbuat amal baik, anak selalu sisihkan amal soleh anak berdoa kepada Allah untuk diberikan pada orang tua yang telah meninggal. Alhamdulillah, permasalahan seperti ini adalah perkara yang dibahas oleh para ulama karena ada ayat Allah menyatakan walaysa lil insani illa masalah, Tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang usahakannya. Ini masing-masing dengan usahanya sendiri-sendiri wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak bisa seseorang memikul dosa orang lain. Dan bisa pula mengirim pahala ke pahala orang lain tidak. Itu satu sisi. Ini sudah Al-Qur'an yang menyatakan dan muttafaq para ulama. Tetapi sekarang kita beritahu satu berita gembira bahwa yang namanya anak ketika dia dididik orang tuanya jadi baik, kemudian beramal soleh, otomatis orang tuanya dapat karena min sa'i abihi. Karena anak itu dari usaha orang tuanya. Hasil didikan orang tua. <clears throat> mulai kecil. Jadi disekolahkan, dipondokkan, diajari, jangan begini, jangan begitu. Sehingga ketika anak itu beramal dengan amal baik, maka orang tuanya dapat. Karena itu amalan jariah. Amal jariah. Satu. Berita gembira yang kedua, bahwa kalau anak itu saleh, maka niscaya doanya untuk orang tua akan dikabulkan. Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min salat. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalannya kecuali dari tiga. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, wa waladun salih yad'u lahu. Maka ini kesempatan bagi anak saleh. Doakan ya orang tua. Enak. Ya, Wallahu taala alam. Saya tidak pernah mendengar dari salaf kirim-kiriman pahala seperti itu. Kecuali apa yang diriwayatkan tentang menghajikan orang tua yang belum sempat haji dan orang tua yang punya nazar puasa kudu dipuasakan. Nazar loh ya, puasa. Tapi kalau hutang puasa, orang yang tidak mampu fidyah. Kalau hutang puasa Ramadan, yang tidak mampu fidyah. Tetapi yang nazar puasa datang kepada Nabi ya Rasulullah orang tuaku bernazar untuk puasa tapi dia meninggal sebelum menunaikannya. Maka Nabi menyatakan kalau orang tua punya utang bagaimana? Kamu akan membayarkannya? Iya, bayarkan ke orang tua. Artinya hendaklah engkau memuasakan puasa nazar tadi ke orang tuanya. Barakallahu Bagaimana cara merukyah diri sendiri dan apa yang harus dibaca? Kamu membaca zikir pagi dan sore, membaca ayat kursi, membaca al-falaq, an-nas, dan al-ikhlas pagi dan sore itu benteng seorang muslim. Hisnul muslim. Dan itu ya. Enak. Dan selebihnya banyak-banyak baca Quran. Mudah-mudahan terlindung dari syaitan. Dan mudah-mudahan akan sembuh dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Karena Quran itu semuanya sifat. Semuanya sifat. Barang saya membaca kursi di pagi hari akan dilindungi sampai sore hari. Barang saya membaca di sore hari akan dilindungi sampai pagi hari. Sedangkan anak kecil didoakan pagi sore dengan uiduka bi kalimat la tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min ainin lama. Aku perlindungan engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari mata-mata yang hasad dan dari syaitan. Sehingga terlindung dari mata. Karena al-ainu hak kata Nabi. Al-ainu hak. Mata itu benar-benar ada. Orang yang sakit gara-gara mata seseorang Oh lucunya kemudian sakit panas dia. Sehingga perlindungan dengan kalimat itu jangan lupa pagi sore. Dan kalau ada orang yang memujinya, ya, kamu katakan masya Allah, kul masya Allah, katakan masya Allah, supaya anak itu terjaga dari ain. Ya. Karena pertanyaannya bagaimana mengobati anak yang terkena penyakit ain. Enak, ya. Nah, pencegahannya seperti itu, pengobatannya dengan rukyah. Apakah sudah termasuk talak tiga apabila istri mengajukan cerai ke pengadilan agama lalu pengadilan agama menjatuhkan atau mengabulkan permintaan cerai? Para suami sama sekali tidak mau cerai. Kalau kejadian seperti ini, ini namanya bukan cerai. Ini namanya bukan cerai, tapi hulu. Kalau hulu berbeda dengan cerai dalam beberapa perkara. Pertama, kalau cerai tidak ada pengembalian mahar. Tapi kalau hulu si wanita mengembalikan maharnya. Walaupun sebuah kebun yang besar. Walaupun harus membayar sekian banyak. Itu pertama. Yang kedua, kalau cerai itu suami yang menyatakan saya ceraikan kamu. Tetapi kalau hulu itu permintaan si istri kepada pengadilan, pemerintah dan pengadilan mengabulkan dengan alasan-alasannya, maka itu jatuhlah hulu. Yang ketiga, kalau cerai itu ada masa iddah. Kalau puluh tidak ada masa iddah, adanya masa istibro pembebasan rahim. Kalau e, masa iddah tiga bulan. Ada ikhtilaf, ada yang menyatakan tiga kali suci, ada yang menyatakan tiga, tiga kali haid. Tetapi kalau istibro cukup pembuktian kalau rahim bebas tidak ada janinnya. Maka cukup satu bulan. Setelah head terbukti dia tidak tidak hamil, boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, yang keempat, keempat ya, bahwa cerai itu dari suami bisa rujuk, bisa rujuk. Tetapi kalau hulu bain, bain itu kalau dia mau, mau rujuk kembali harus nikah lagi, nikah ulang. Ya. Batal semua. Tapi kalau yang tadi, kalau cerai tidak. Selama masih masa iddah, itu bisa rujuk kembali tanpa ada akad nikah lagi. Tanpa ada akad nikah bisa rujuk sebelum habis masa iddah. Sebelum masih habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, sudah selesai. Ya. Kalau mau kembali harus pernikahan kembali ya. dengan suruh-suruh nikah. Tetapi kalau kulu langsung baik terpisah. Sehingga kalau mau rujuk nggak ada istilah rujuk, istilahnya nikah kembali. Karena sudah fashun nikah. Wallahu taala alam itu yang saya ketahui. Barakallahu fikum. Apakah membeli barang rumah secara kredit apa sama dengan riba? Tidak mesti. Kredit itu kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah boleh dengan tiga syarat. Barangnya jelas, waktunya jelas, harganya jelas. Boleh. Waktunya 10 bulan, harganya sekian, tiap bulan sekian, barangnya ini. Itu boleh. Tetapi kalau barangnya tidak jelas, pokoknya kumpulkan 10 bulan, sekian. Waktunya jelas, harganya jelas, barangnya nggak jelas. Ya untung-untungan. Kamu bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa dapat peniti. Ya, ya itu namanya judi. Tapi sekarang barangnya jelas. Ya. Harganya tidak jelas. Berapa? Ya tergantung. Ya. Kalau kamu mundur lagi tambah mahal. Kalau kamu mundur lagi tambah mahal lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Maka itu riba. Haram. Ya. Termasuk riba. Tapi sekarang kalau harganya jelas, barangnya jelas, waktunya nggak jelas. Harganya sekian, bebas mau banyak kapan saja. Harus jelas waktunya, kapan berapa hari. Karena itu boleh kalau bebas seperti itu. Ya, nanti aja dekat hari kiamat. Kan bisa saya pesankan pada wahat anak cucu saya nanti kalau saya mati bayarkan ya kapan saja bebas turunannya lagi. Nanti kalau orang bayar kena kapan saja bebas, tidak ada waktu, tidak bisa begitu. Harus ada ketetapan. Kalau kita menabung secara konvensional maka bunga itu adalah riba. Naam, itu sudah mutlak, sudah masyhur di kalangan para ulama bahwa itu adalah riba. Sehingga imma tidak diambil wa imma dibersihkan dengan dilemparkan kepada kaum muslimin. Dan itu bukan sedekah, kata Syekh bin Bar, dan itu bukan sedekah. Jangan kamu merasa, ah sudah bersedekah kemarin dengan uang riba. Itu bukan sedekah. Kamu tetap sedekah. Itu adalah pembebasan dan pembersihan saja. Artinya saya tidak layak untuk makan harta ini. Berikan pada yang Loh, berarti mereka makan harta riba? Tidak. Nah, ini yang bikin syubhat. Mereka bukan makan harta riba karena mereka nggak nyimpan uang. Mereka nggak nyimpen uang, mereka nggak nabung, bahkan mereka pukoro, nggak tahu apa-apa. Itu bukan uang riba. Bagi kamu yang menyimpan uang, itu riba. Bagi si fulan yang kamu berikan bantuan padanya, itu bukan riba. Dan khususnya pada fasilitas-fasilitas umum kaum muslimin. Berikan pada mereka. Pada pribadi boleh kata saya bin Bas untuk orang sakit boleh, untuk orang yang terlilit hutang boleh, untuk orang yang memang dari kepepet demikian boleh. Karena bagi dia itu bagi orang lain bukan wakrifah. Siapakah Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibri dan Syekh Muhammad al tamimi Syekh Muhammad al tamimi maksudnya Syekh Muhammad al Wahab. Masya Allah. Syekh Muhammad bin Wahab ma'ruf, ulama besar, mujaddid. Kalau Abdurrahman bin Jibril ada kritikan para ulama terhadapnya. Nah, termasuk Syekh Najmi yang mengkritik beliau. Dan masih yang lainnya. Termasuk Syekh Muhammad bin Hadi. Rahimahullah. Apakah boleh seorang pemuda yang belum nikah membaca majalah wanita? Buku-buku tentang wanita seperti haid dan lain-lainnya. Buku tentang darah-darah wanita. Tulisan saya dulu Utsaimin, boleh tidak? Boleh. Boleh. Tidak mengapa. Karena itu adalah ilmu. Ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Belum nikah sudah punya ilmunya. Begitu nikah tahu semua. tidak mengapa. Bahkan Rasulullah SAW maaf ya. Kita mempelajari berbagai macam perkara-perkara yang kita dengarnya di kelilingannya Kata Syekhnya, Syekh Utsaimin dan muridnya Syekh Utsaimin rahimahumullah. Semoga Allah merahmati beliau. Menyatakan, "Mengapa kamu yang tersipu-sipu gitu?" Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran. La yastahi al haq. Dan dalam riwayat dalam Bukhari Muslim dalam Umdatul Ahkam, seorang wanita datang pada Nabi, Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu tentang kebenaran. Aku mau tanya, bahwa wanita pun sama seperti laki-laki kadang-kadang melihat air ketika tidur. Maksudnya mimpi basah. Tanya. Ambaratul Tidak mengapa untuk mempelajari ilmu. Nah, Wallahu ta'ala a'lam. Waktu salat fajar adalah ketika muncul fajar yang sadiq. Fajar ada dua, ada fajar kadib, ada fajar fajar. Fajar kadib itu cahayanya menjulang ke atas, vertikal. Maka itu sebentar lagi akan gelap lagi. Itu tidak ngaruh apa-apa. Baru setelah itu muncul fajar yang sajib, putihnya horizontal. Dari ujung ke ujung putih semua atau terang sedikit lah. Beda dengan yang belakang yang di atas maka itu fajar yang sadiq. Penggabungan salat sunnah qabliyah subuh, fajar dan tahiyatul masjid dalam dua rakaat. Boleh apa enggak? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan kalau dengan tahiyatul masjid boleh karena tahiyatul masjid itu tidak ada salatnya secara khusus. Adanya jangan duduk sebelum salat. Salatnya salat apa saja. Ya. La tajlis jangan kamu masuk ke masjid jangan duduk kecuali setelah ruku dengan dua rakaat. Penamaan sholat tahiyatul masjid penamaan dari fuqaha dari para ulama. Tidak ada penamaan sholat tahiyatul masjid itu tidak ada. Adanya tidak boleh duduk sebelum sholat. Maka kalau masuk kamu masbuk sudah sholat jamaah, sholat wajib, maka boleh duduk. Atau masuk kamu sholat qabliyah, boleh duduk. Nah itu diistilahkan berarti salat sunnah qabliyah sekaligus saya ke masjid untuk duduk. Nah, Allah taala a'lam. Ketika saya salat dua rakaat di majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kemudian uh, masuk tahiyatul masjid. Salam, bangun lagi, qabliyah. Itu ditanya. Empat rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Oh yang pertama tadi ada di masjid. Kata dia, kamu sholat eh, qabliyah cukup. Kamu sudah boleh duduk. Itu sebagai tahdil masjid. Ini barakallahu fikum. Jadi faedah. Mau dijelaskan apa itu penyakit ain? Penyakit yang disebabkan karena mata seseorang. Biasanya mata hasad. Mata yang dengki biasanya. Kadang-kadang memang ada mata yang seperti itu karena turunan. Wallahu taala ta'ala. dia ke kantor pos melihat orang yang masukkan kertas-kertas ke dalam paku Pak, pakunya di tengah-tengah jari ini itu orang itu heran Pak, kok bisa Pak yang nggak kena jarinya? udah biasa. Begitu orang itu balik, masuk dalam tangannya, tembus. Itu karena mata. Kayak biasa. Motor, hmm. tuh itu orang, berat jatuh di sana. Eh, itu juga biasanya. Assalamualaikum. Yang jelas <clears throat> penyakit ain itu hak kata Nabi. Ada. Dan biasanya anak-anak kecil yang kena Ketika ada seorang kemudian memujinya, tiba-tiba sakit, panas dan sebagainya. Apa benar ada hadis yang menyatakan bahwa mayoritas Nabi, mayoritas umat Nabi mati karena air? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Allah taala alam. Ada yang bekerja di bank dengan dalil untuk menafkahi keluarga daripada mencuri. Mencuri dosa, riba juga dosa. Barakallahu Office boy. Walaupun tukang sapunya ikut dapat dosanya. Walaupun office boynya kena dapat dosanya. Kerja di kantor lain masih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. إلى هنا نكتفي بارك الله فيكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته